Lanjutan ayat ini Walakinnallaha yahdi man yasha akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia lebih tahu. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jemaah sekalian, ayat ini turun dalam rangka menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih memahami sebab turunnya ayat ini. Kita langsung masuk saja pada hadis yang berikutnya. Dalil yang berikutnya sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sebab turunnya ayat ini. Nanti di akhir baru kita akan sebutkan insyaallah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Kata penulis rahimahullah fi sahih an Ibn Musayyib an Abihi qal Di dalam as-sahih maksud beliau dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyid Ibn al-Musayyib dari bapaknya. Sayyid ibn al-Musayyib adalah salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Dari generasi tabi'in. Dan beliau wafat setelah tahun 90 Hijriah. Ketika itu umurnya sudah 80 tahun. Bapaknya Al-Musayyib adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan peristiwa wafatnya Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat jadi termasuk keluarga keluarga terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya itu Abu Talib adalah orang yang memiliki jasa-jasa besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jasanya? Banyak sekali. Yang mungkin kita enggak akan mampu. Kita enggak akan mampu memiliki jasa-jasa besar seperti yang dia lakukan. Pertama, dia yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak umur 8 tahun, sejak kecil dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri. Kemudian dia pula yang membantu pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, beliau juga atau Abu Talib ini dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika orang-orang kafir mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka segan. Kenapa? Karena enggak enak sama Abu Talib. Karena Abu Talib termasuk pemimpin kaum. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka tidak sedikit yang disakiti karena tidak ada yang membela mereka. Namun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib termasuk pembelanya. Jadi luar biasa jasa Abu Talib terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad SAW secara pribadi. Ya. Namun jamaah sekalian, sayangnya, sayangnya sampai mati dia sendiri tidak mau beriman. Maka inilah kisahnya. Qala berkata Al-Musayyib, lama hadarat Abu Talib bin al-wafatu" ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menjelang kematian Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal dan ketika itu ada dua orang lain yang lain yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal dua orang kafir. Dua orang kafir. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talib, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang dengannya aku akan menjadikan itu sebagai hujah untukmu untuk membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Satu kalimat yang akan menjadi saksi penguat agar Abu Talib bisa diselamatkan dari api neraka. Faqala lahu Tetapi dua orang kafir ini mengatakan kepada Abu Talib, gabu ammillati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Maksudnya, kamu sudah mau mengikuti agama Muhammad? Apakah kamu benci dengan agama bapakmu sendiri, Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Kedua orang ini, dua orang ini kawan dekat Abu Talib. Dua orang ini pun berkata, menghalangi Abu Talib supaya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka pun mengatakan hal yang sama. Apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyangmu, agama bapakmu sendiri sehingga kamu mau mengikuti agama Muhammad? Fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka ucapan terakhir Abu Talib pada akhirnya adalah dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib tidak mau masuk Islam. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih sampai kemudian beliau berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla maka baru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba." Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun mereka itu adalah kerabat terdekat. Surat At-Taubah ayat ke-113. Wa anzalallahu fi Abi Talib. Dan Allah menurunkan ayatnya yang lain tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dia lebih tahu siapa yang patut mendapatkan hidayah surat al-qasas ayat ke-56 jadi jemaah sekalian inilah kisah turunnya dua ayat sekaligus ayat pertama dalam surat at-taubah ayat 113 ayat yang kedua surat al-qasas ayat ke-56 jemaah sekalian di dalam hadis yang mulia ini tentang kisah Abu Talib terdapat berbagai macam pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bahayanya perbuatan syirik. Menyekutukan Allah, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, tidak mau mengakui dan mengingat kalimat la ilaha illallah Inilah dosa yang paling berbahaya. Dosa yang paling besar. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari kisah ini. Kenapa? Karena ketika seseorang mempersekutukan Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi percuma. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Lihatlah Abu Talib Walaupun jasa-jasanya begitu besar, amalan-amalannya begitu hebat, namun dia tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak selamat dari api neraka. Walaupun dia adalah satu-satunya orang yang mendapatkan pengecualian, yaitu dia dikurangi azabnya dikarenakan jasa-jasanya itu. Namun tidak bisa mengeluarkannya dari api neraka tidak bisa mengeluarkannya dari api neraka. Maka jemaah sekalian, ini yang harus kita lebih khawatirkan dibanding yang lainnya. Jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Bahkan dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar jasanya kepada beliau, keluarga Nabi. Ternyata orang yang berstatus keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Kalau dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya jemaah sekalian, orang yang termasuk keturunan Nabi atau keluarga Nabi itu bukan jaminan dia masuk surga. Bukan pula jaminan semua yang dia katakan pasti benar. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Dan juga ada hadis yang sudah kita lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah tu binta Muhammadin, salini min mali ma la ugni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah anaknya Muhammad, silahkan minta harta yang aku miliki sekehendakmu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Saya enggak bisa menyelamatkan kamu. Kamu harus beriman sehingga kamu selamat dari azab Allah. Kalau kamu mempersekutukan Allah, saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebuah jaminan dia pasti masuk surga. Sama sekali tidak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib semua memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat tapi semuanya termasuk penghuni neraka. Demikian pula ucapan-ucapan mereka, ajaran-ajaran mereka, keluarga Nabi, keturunan Nabi, itu bukan sebuah jaminan pasti benar. Bisa benar, bisa salah. Kalau ajarannya sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu benar. Kalau tidak, maka itu salah. Jadi, ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik. Kemudian jemaah sekalian, Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini juga mengingatkan bahaya kesyirikan dari sisi yang lain. Apa itu? Kalau orang sudah mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, dia tidak mungkin mendapatkan ampunan. Dan kita dilarang meminta ampun untuk dia, walaupun orang tua kita sendiri. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang mulia ini surat At-Taubah ayat 113 Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah meskipun kerabat kerabat mereka yang terdekat makanya jemaah sekalian kalau kita benar-benar cinta kepada keluarga kita, orang tua kita, larang mereka dari kesyirikan. Cegah mereka dari perbuatan syirik. Ingatkan mereka, ajarkan mereka. Iman yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar. Karena kalau dia sudah mati, kita sudah nggak boleh minta ampunkan untuk dia. Beda dengan orang yang melakukan dosa-dosa yang lain, sebanyak dan sebesar apapun Andai orang tua kita seorang preman, pencuri, koruptor sekalipun, tapi dia masih muslim, dia mati, masih boleh kita doakan. Dan mungkin Allah ampuni disebabkan doa kita. Tapi kalau dia mempersekutukan Allah, walaupun dia nggak pernah korupsi, nggak pernah mencuri, bukan preman, namun sayang dia berbuat syirik, kalau dia mati kita nggak boleh doakan. Itu perbedaannya jamaah sekalian. Jadi anak yang soleh bisa memberi manfaat kepada orang tuanya, tapi dengan syarat orang tuanya tidak musyrik. Walaupun orang tuanya melakukan dosa-dosa yang lain, selama dia tidak mempersekutukan Allah, kita masih diizinkan oleh Allah untuk mendoakan. Semoga Allah mengampuni. Ya. Maka di sini Allah melarang kepada Nabi dan orang-orang yang beriman seluruhnya untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin kalau mereka sudah mati dalam keadaan kafir. Ya. Oleh karena itu, di sini ada peringatan besar bahaya syirik. Kalau tidak bertobat sampai mati, maka dosanya tidak akan Allah ampuni. Jadi percuma kita mohon mohonkan ampun. Allah sudah tegaskan dosa mereka tidak akan diampuni. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya pelajaran yang terkait dengan judul bab. Terkait dengan pembahasan kita. Ya, Jadi kita dalam rangkaian bab tentang batilnya kesyirikan dan bodohnya orang yang melakukan syirik. Jadi beberapa bab berurutan ini penjelasan tentang betapa bodohnya orang yang menduakan Allah apalagi mentigakan dan seterusnya. Dia adalah orang yang paling bodoh. Hadis ini menunjukkannya. Seperti apa jemaah sekalian? Coba kita perhatikan hadis yang mulia ini. Terutama pada penjelasan ayat surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah mengatakan kepada Rasulnya, Kala diman ahbabta, Engkau wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang dia engkau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang yang dia kehendaki dan dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian di sini ada pelajaran besar bagi kita bahwa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapapun derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, beliau ternyata hanya manusia biasa seperti kita juga. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa menimpakan mudarat atau melindungi kita dari mara bahaya. Ya. Jadi Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun termasuk kepada orang yang beliau cintai yaitu Abu Talib karena pamannya yang juga sangat berjasa iya oleh karena itu sangat bodoh seseorang kalau kemudian dia bergantung hatinya atau bahkan berdoa dan berharap kepada para wali yang sudah wafat misalkan atau kepada para malaikat atau kepada para nabi atau bahkan kepada patung-patung ya atau kepada para jin Ya. Para jin itu jamaah sekalian, setan-setan dari kalangan jin, nama-nama mereka banyak. Ya. Ada yang dinamakan dewa, ada yang dinamakan dewi. Itu semuanya setan. Ada yang dinamakan ratu laut selatan, ada yang dinamakan mbah siapalah yang menguasai gunung ini dan gunung itu. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad saja nggak bisa memberi manfaat kepada kita, apalagi makhluk-makhluk itu. Kalau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita beribadah kepadanya, tidak boleh kita berdoa memohon kepadanya, tidak boleh bersandar hati kita bertawakal kepadanya, karena tawakal itu ibadah. Apalagi kepada makhluk-makhluk yang seluruh makhluk derajatnya di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat sekalipun, malaikat derajatnya di bawah Nabi. Kita nggak boleh bersandar kepada Nabi, apalagi kepada malaikat. Para wali, para nak kepada Nabi Muhammad saja kita nggak boleh bersandar kepada beliau, apalagi kepada para wali. Jadi ini maksud penulis menyebutkan bab ini bahwa tidak ada yang patut dipersekutukan dengan Allah walaupun dia adalah makhluk yang paling mulia walaupun dia adalah orang saleh dan dia adalah orang yang sangat Allah cintai. Kenapa? Karena walaupun derajatnya tinggi tetap saja dia makhluk. Yang namanya makhluk penuh dengan kekurangan. Buktinya apa? Nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Bagaimana mungkin disamakan dengan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha suci, yang maha mampu. Bagaimana mungkin disamakan? Dan hakikat syirik itu jamaah sekalian, kenapa syirik itu begitu dimurkai oleh Allah? Walaupun kita kadang orang berbuat syirik itu, dia enggak ber, merugikan orang lain. Beda dengan zina, merugikan orang lain. Beda dengan mencuri, merugikan orang lain. Korupsi merugikan orang lain. Membunuh apalagi? Tapi ternyata syirik walaupun tidak merugikan orang lain jauh lebih besar dosanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang berbuat syirik itu dia merendahkan Allah. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk dia samakan dengan Allah. Makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, dia samakan dengan Allah. Seperti apa dia menyamakannya? Contohnya dia berdoa kepada makhluk itu. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada makhluk itu sama saja dia menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada Allah, dia juga bersandar kepada makhluk itu. Sama saja dia menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya jemaah sekalian. Setiap perbuatan syirik berarti itu adalah penyamaan yang dilakukan oleh orang tersebut antara makhluk yang lemah, yang hina dengan Allah yang maha kuat, maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha mampu. Jadi dari sini dapat kita pahami syirik adalah dosa terbesar dan kebodohan terbesar. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini terdapat peringatan bagi kita bahayanya berteman dengan orang-orang yang rusak bahayanya berteman dengan para pelaku dosa. Orang yang bergelimang maksiat. Bahaya jemaah sekalian. Abu Talib ini kecenderungannya kepada kebaikan sebenarnya besar. Tapi dia masih mempertahankan persahabatannya dengan Abu Jahal. Dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Sampai dia sudah mau mati, mereka berdua masih menemaninya. Maka mereka berdua itulah yang menghalangi dia dari jalan yang benar. Maka di sini jamaah sekalian ada peringatan bagi kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan juga, "Al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung sahabat dekatnya. Maka lihat siapa yang akan kalian jadikan sahabat dekat kalian. Lihat juga jamaah sekalian dengan siapa anak kita bersahabat. Hati-hati. Ini termasuk tanggung jawab orang tua. Termasuk metode pendidikan yang paling ampuh. Carikan untuk anak kita teman-teman yang baik. Jangan biarkan, larang. Pisahkan kalau dia berteman dengan teman-teman yang buruk. apakah di lingkungan sekolah, di lingkungan permainan. Demikian pula istri-istri kita. Dengan siapa dia berteman. Dan jemaah sekalian, termasuk teman yang sudah menjadi guru besar. Ya, teman itu seperti guru. Tapi ada teman yang sudah seperti guru besar yang sangat merusak keluarga kita, anak-anak kita. Namanya adalah televisi, ya, atau media-media massa, internet dan sebagainya. Ini juga teman yang buruk. Jadi sama saja berteman di dunia maya, dunia nyata harus kita awasi anak-anak kita. Hati-hati. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini yaitu bahayanya mengagungkan budaya nenek moyang secara berlebihan. Apa maksudnya secara berlebihan? Maksudnya adalah tidak bisa membedakan mana budaya yang sesuai syariat atau tidak. Ya, pakai ngomong-ngomong kearifan lagi, kearifan lokal. Subhanallah. Apanya yang arif? Kalau bertentangan dengan syariat Allah, Allah sang pencipta, pemberi rezeki, apanya yang arif? Kalau bertentangan dengan ketentuan Allah yang maha kuasa, syariat yang nggak mungkin salah, syariat yang suci, apanya yang arif? Jadi Inilah sebab kesesatan orang-orang terdahulu. Kenapa mereka enggak dapat hidayah? Karena mereka terlalu berlebihan di dalam memuliakan, menghormati, melestarikan budaya nenek moyang mereka. Mereka enggak peduli. Yang penting warisan nenek moyang, apakah bertentangan dengan syariat atau tidak, mereka masih jaga. Bahkan mereka jadikan sebagai apa? Sebagai apa namanya? Wisata apa apa istilahnya? Wisata budaya. Hah? Bukan Pak, wisata budaya. Ya, bukan. Itu lain. Ini wisata budaya. Wisata budaya. Sampai orang-orang yang nggak punya adab, yang ketinggalan zaman banget, yaitu yang masih pakai koteka, itu mau dipertahankan terus. Bukannya dididik, dinasehati, itu salah itu adat yang nggak benar. Kalian harus pakai baju yang benar. Tapi sengaja dilestarikan, kemudian diundang para turis wisatawan supaya ikut menyaksikan. Subhanallah. Ya. Ada festival-festival mereka, acara-acara mereka, kumpul di situ. Laki-laki perempuan nggak pakai baju, untuk apa namanya merayakan festival itu lalu diundang para turis. Iya. Itu masih mending. Yang lebih parah adalah budaya-budaya yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Seperti budaya di gunung tertentu, di candi-candi tertentu, mereka setiap tahun atau beberapa bulan sekali mengadakan sesajen persembahan. Kadang mereka lempar ayam, kadang mereka sembelih kerbau. Ini kesyirikan dan kekufuran. Kenapa dilestarikan? Inilah sebab orang-orang musyrik dahulu tidak mendapat petunjuk Ketika para nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mau mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami. Jamaah sekalian, tidak masalah kita mewarisi, kita menjaga warisan-warisan yang baik dari nenek moyang kita yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, apalagi mengandung kesyirikan, jangan ragu-ragu untuk dibuang. Iya. Kalau mereka mengatakan itu namanya tidak menghargai nenek moyang. Jamaah sekalian lebih baik nggak menghargai nenek moyang daripada tidak menghargai syariat Allah. Tidak menghargai Allah yang menciptakan kita, tidak menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya mencontohkan budaya yang lain kepada kita. Iya. Jadi inilah sebab tersesatnya umat-umat terdahulu termasuk Abu Talib. Abu Talib diingatkan dengan kebesaran nenek moyangnya sehingga dia segan untuk mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Ya. Jemaah sekalian, sebenarnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu membatasi kita. Kita cukupkan sampai di sini, barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Baik. Ya. Selama dia mengetahui orang tuanya atau kakek neneknya beragama Islam, maka dia tetap pada hukum asalnya. Boleh bahkan wajib bagi seorang anak untuk mendoakan orang tuanya dan nenek moyangnya yang muslim. Dan jemaah sekalian, kata para ulama, perintah berbakti kepada kedua orang tua itu enggak sebatas kepada ayah ibu. Karena arti orang tua itu mencakup kakek nenek dan seterusnya ke atas. Itu semua orang tua kita. Ya. Jadi termasuk bentuk berbakti yang besar ya bahkan terbesar seorang anak adalah mendoakan. Jadi setelah orang tua kita meninggal bahkan masih hidup sekalipun masih ada dan akan tetap ada kebaktian seorang anak kepada orang tuanya yaitu dengan cara berdoa ya walaupun sudah mati mendoakan mendoakan mereka supaya diampuni selama dia tahu mereka masih muslim ya bahkan jamaah sekalian orang muslim yang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu enggak otomatis jadi kafir. Enggak otomatis. Intinya selama kita yakin dia masih muslim, walaupun dia pernah melakukan kesyirikan, namun dia belum pantas difonis sebagai musyrik, maka masih boleh kita doakan. Ya. Karena kita harus paham di sini, pengkafiran itu ada dua macam mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pelaku. Sekarang kita berbicara di sini dari awal sampai akhir pengkafiran terhadap perbuatan, bukan pelaku. Ya. Yeah. Artinya apa? Orang muslim kalau dia melakukan satu perbuatan syirik, maka kita vonis perbuatannya syirik. Tapi orangnya belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi Allah memaafkan dia disebabkan dia lakukan itu mungkin karena lupa atau tidak sengaja atau belum tahu ilmunya atau mungkin dia terpaksa. Jadi ada sebab-sebab yang menjadikan Allah mengampuni dia. Ya. Oleh karena itu, orang muslim yang melakukan perbuatan kekufuran itu enggak otomatis langsung bisa kita fonis kamu kafir, tidak. Ya. Kalau di dalam pelaksanaan hukumnya memfonis kafir itu hanyalah hak para ulama besar dan lebih spesifik lagi adalah haknya uh, pengadilan agama ya ulama yang bertindak sebagai qadi sebagai hakim iya yeah. jadi selama kita masih belum yakin dia kafir maka dia tetap pada hukum asalnya begitu begitu ketentuan syariat. Ini ketentuan umum. Ini saya tambahkan satu uh, eh, faidah penting dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu al-yakin la yazulu bisyak. Ini kaidah namanya, kaidah hukum. Kalau kita mengetahui kaidah, maka kita bisa menerapkan pada banyak kasus. Al-yakin la yazulu bisyak keyakinan nggak boleh hilang karena keraguan. Dia hanya boleh hilang dengan keyakinan juga. Nah, contohnya seperti tadi. Kita awalnya sudah yakin dia muslim, tapi ada muncul keraguan. Jangan-jangan dia sudah melakukan kekafiran. Keraguan itu nggak boleh dipakai. Jangan-jangan dia sudah kafir. Keraguan itu nggak boleh dipakai. Sama dengan tadi saya sudah berwudu. Tapi saya agak ragu, saya tadi buang angin atau enggak. Maka eh, keraguan itu enggak usah dipakai. Ingat yang yakin. Ya. Jadi itu kaidah penting, berlaku dalam banyak kasus. Ya. Saya kayaknya ingatnya sudah menikah dengan istri saya ini. <laughs> Tapi saya ragu, sudah saya ceraikan belum? Keraguan itu enggak usah dipakai. Keyakinan itu yang dipertahankan. Kecuali kita sampai yakin, saya yakin saya sudah buang angin. Ya sudah. Batal sudah wudhunya. Kalau masih ragu enggak? Ya, Itu kaidah umum. Barangkali demikian wallahu alam. Iya. Silakan. Selama kita tahu dia muslim dan kita belum memenuhi persyaratan di dalam mengkafirkannya, maka tetap dianggap muslim. Karena orang muslim pun nggak sedikit yang su'ul khatimah. Ya. Dia muslim, tapi dalam hidupnya banyak berbuat dosa. Maka dia pun mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk dan itu bukan sebagai bukti bahwa dia kafir, tidak. Ya, tapi dia pelaku dosa. Dan kita tetap memperlakukan dia sebagai muslim. Kita apa namanya? mandikan, kita solatkan, kita kafani, kaf, kita kafani, kita kita kuburkan. Hanya saja kadang dianjurkan bagi orang yang punya pengaruh para pemimpin, para ulama untuk dia tidak ikut mensolatkan. Supaya apa? Supaya memberi pelajaran kepada yang lain. Kalau kamu hidupnya seperti itu, Pak Kiai nggak mau ikut solati. Tapi kaum muslimin yang lain tetap harus ada yang mensolati dia. Dan itu pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mati masih punya hutang. Nabi nggak mau solati. Untuk pelajaran kepada yang lain. Nabi SAW memerintahkan para sahabat, silakan kalian solati dia saya nggak mau ikutan sholat. Sebagai pelajaran kepada yang lain, kalau nanti Nabi nggak ikut menyolatkan. Ya, itu dianjurkan bagi orang yang dia punya pengaruh, dia punya apa namanya, uh, dia dihormati di kampung tersebut. Ya, dan orang mengharapkan dia dia ikut mendoakan. Ya, itu pun kata para ulama tetap dia mendoakan tapi diam-diam. Jadi dia menunjukkan kepada mereka seakan-akan dia tidak mendoakan supaya pelajaran kepada yang lain. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak. meninggalkan sholat apalagi meninggalkan sama sekali nggak ada yang dia lakukan ini termasuk kekufuran kufur akbar yang menyebabkan pelakunya itu menjadi murtad walaupun tadinya muslim menyebabkan dia murtad keluar dari Islam ya yeah. meninggalkan sholat termasuk kekufuran jangankan semua solat. Satu solat saja sudah termasuk kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bayna rojul wa bayna syirki wal kufri tarku salah." Pemisah antara seseorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum salah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ini sudah jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis ini sifatnya umum. Enggak Nabi enggak mengatakan siapa yang meninggalkan lima solat, sepuluh solat tidak. Artinya satu saja sudah mencukupi untuk dia menjadi kafir. Apalagi kalau nggak sholat sama sekali, subhanallah. Iya. Maka kalau kita mengenal ada orang seperti ini, wajib bagi kita untuk menasehati dia dan memberikan pengajaran agama kepadanya. Iya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Hmm. Silakan. Jemaah sekalian, jangankan keluarga kita, orang lain wajib kita dakwahi semampu kita. Kalau kita mampu berdakwah kepadanya dan kita tidak lakukan dan semua orang tidak melakukan, maka semuanya kena dosa karena itu fardu kifayah. Ya, andai ada orang lain yang melakukan, kita juga selamat. Itu untuk orang lain, tetangga kita katakanlah, masyarakat kita. Kalau semua orang di situ tidak ada yang berdakwah, semuanya kena dosa. Ya. Itu untuk masyarakat kita, orang lain, bukan keluarga kita. Tapi kalau untuk keluarga kita, maka itu menjadi fardu ain. Karena Allah menegaskan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya? Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimuhum adibuhum." Maksudnya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, ajarkan mereka agama dan beri pendidikan akhlak. Itu maksudnya, menjaga mereka dari api neraka. Jadi itu fardu ain bagi kita. Ya. Untuk mendidik semua anggota keluarga kita. Ya. Dan kalau kita kebetulan sudah menuntut ilmu tahu ilmunya orang tua kita belum tahu. Maka itu bukan sekedar tanggung jawab kita mengajarkan orang tua, tapi itu juga termasuk sebesar-besarnya bakti seorang anak kepada orang tua. Menyelamatkan orang tuanya dari azab neraka. Iya, maka itu kewajiban kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak melakukan, kita juga berdosa. Ya, kita berdosa. Kalau kita tidak melakukan, Beda kalau kita sudah mengingatkan, kita sudah melarang, tapi mereka masih melakukan dosa itu, maka kita sudah lepas dari tanggung jawab. Karena kita sudah sampaikan. Makanya dari itu e, di sini yang kafir adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita lihat, Nabi diam atau tidak? Nabi menyampaikan, Nabi nggak diam. Ya. Demikian pula Nabi Nuh, anaknya sendiri, putranya sendiri. Apakah beliau biarkan? Tidak beliau sudah ajak, beliau sudah nasihati, beliau sudah dakwahi, tapi anaknya sendiri yang nggak mau dengar. Tentunya itu sudah bukan tanggung jawab beliau. Ayahnya Nabi Ibrahim, beliau sudah dakwahi, beliau sudah ingatkan, ayahnya mengancam, beliau tidak peduli, beliau tetap dakwahi. Tapi ayahnya, ayahnya sendiri nggak mau. Maka sudah bukan tanggung jawab beliau. Ya, jadi yang penting bagi kita adalah menyampaikan. Selanjutnya Allah yang memberikan hidayah. Tapi kalau kita diam saja, apalagi kita lihat dia melakukan dosa dan kita biarkan, maka kita berdosa tentunya. Terlebih lagi kalau ternyata kita sendiri yang mencontohkan dosa itu kepada dia. Ini yang lebih berat. Selama dia hidup, selama dia melakukan dosa, kalau kita yang mengajarkan dosa itu kepada dia, maka dosanya akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Kalau dia mengajarkan dosa itu kepada orang lain, juga dosanya akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Jadi ini bahaya. Kalau kita apa namanya? mengajarkan yang jelek kepada orang lain apalagi kepada keluarga kita sendiri. Iya, makanya jemaah sekalian, ada sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi." au bimaniha alai sesungguhnya mayit itu akan diazab kenapa karena keluarganya meratapinya tapi para ulama menjelaskan maksud hadis ini kalau dia sudah tahu mereka tuh suka meratap tapi dia nggak larang maka dia dapat azab padahal yang melakukan dosa keluarganya tapi dia nggak melarang masalahnya Apalagi kalau dia sendiri yang berpesan. Kalau saya mati diratapi, tentu dosanya lebih besar lagi. Ya. Namun kalau dia sudah melarang, mereka masih meratapi kematiannya, tentu dia lepas dari dosa. Iya. Jadi ada hadis seperti itu. Namun maknanya dirinci para ulama. Kalau kita sudah melarang, kita sudah ingatkan, mereka masih melakukan, maka insya Allah kita sudah lepas dari dosa. Tapi jemaah sekalian, ini yang terakhir. Jangan kita hanya yang penting saya sudah sampaikan, setelah itu kita biarkan. Jangan. Terus menerus kita sampaikan. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan dunia ini. Iya. Kenapa? Karena beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran itu ibadah. Dan ibadah harus kita lakukan sampai mati. Jadi Orang yang sudah kita nasihati tapi masih terus berbuat maksiat, kita nggak boleh putus asa. Ah, sudahlah, kan saya sudah sampaikan. Tidak. Kita harus lakukan pendekatan kepadanya. Bagaimana supaya dia bisa menerima nasihat kita? Harus usaha. Ya, dan salah satu usaha adalah kita ikat hati dia supaya senang kepada kita, cinta kepada kita. Orang kalau sudah senang kepada kita, tatkala kita berikan nasihat, lebih mudah baginya untuk menerima. Ya. Waktu kita sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh